Qala al-muallif rahimahullah wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allah ala maradih والشهيد ya'juruhu Allah ala syahadatihi. Berkata penulis bahwa ahlu sunnah beriman bahwa seseorang jika sakit maka dia akan mendapatkan pahala dengan sakitnya. Dan kalau dia terbunuh syahid, dia akan mendapatkan pahala dengan syahadahnya. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, "Wa Allah Subhanahu wa taala la yudhi' ajral mu'minin." Allah gak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman. Kalau ditimpa musibah-musibah atau penyakit-penyakit atau sesuatu yang menyengsarakan ada hitungannya, ada pahalanya. Yujril masaib 'alal mu'minina litamhis. Allah Subhanahu wa taala menimpakan dengan takdirnya musibah-musibah atas orang-orang yang beriman. Jadi ya, jangan dianggap orang beriman gak akan pernah kena musibah. Bisa saja terjadi musibah, bisa saja terjadi kejelekan, sakit dan sejenisnya bagi orang yang beriman. Lihikmatin karena satu hikmah, wa huwa tamhis. Mau tamhis? adalah saringan. Akan terlihat nanti siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Siapa yang menerima cobaan Allah dengan sabar dan siapa yang berkeluh kesah. Siapa yang tidak terima ditakdirkan dengan musibah-musibah. Auli mudha'afatil ajri atau hikmah yang lain adalah untuk melipatkan pahala. Faqad yujriha 'alal mu'min takfiran li khatayahu dan kadang-kadang Allah langsungkan, Allah takdirkan atas orang mukmin sebagai penghapusan dosa. Dia punya dosa. Kemudian Allah timpahkan padanya musibah. Walaupun kecil. Tersandung, berdarah kakinya. Karena Allah berkehendak menghapusi dosa yang tadi. Dosa yang kecil tadi dibalas dengan sesuatu yang kecil juga. Ini khonifuddin azakumullah. Berarti bisa tamhisan, bisa tad'ifan lil ajr, dan bisa pula takfiran lidzunub. Wa tamhisan lahu minad dunubi wa qad la yakunu lahu khataya wa yujriha alaihi tetapi mungkin juga seseorang mukmin terkena musibah dalam keadaan dia tidak punya salah, tidak punya dosa atau tidak berbuat dosa. Tetapi kok ditimpa oleh Allah satu musibah. Wala hafizahullah berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah li raf'id darajat untuk mengangkat derajatnya Semakin dia sabar dengan musibahnya, derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Lianna Allah kataba lahu darajatan fil jannah. Karena Allah telah mencatat derajat-derajat manusia di dalam surga. La yasil ilaiha bi'amalihi. Yang tidak bisa dicapai dengan amalannya. Fayabtalihillah bil masaib maka Allah berikan padanya musibah dengan bencana-bencana hingga berlipat pahalanya sehingga dia bisa mencapai derajat jannah yang tinggi. Mendapatkan hadhil manzilah al-aliyah ar-rafi'ah. Fal mu'min ala khair. Maka jangan khawatir. Al mu'min ala khair Seorang mukmin selalu di atas kebaikan. Amruhu kulluhu khair. Kama qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman. Urusannya selalu dalam keadaan baik. In asabathu sarra'un fasyakar. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan dia bersyukur maka syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu darra'un sabar. Dan kalau ditimpa madarat-madarat, kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, sabar. Sabar. Wa kana dzalika khairan lahu dan sabarnya baik lagi buat dia. Lulus dalam ujian, dilipatkan pahalanya, dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Masya Allah. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Walaysa illa lil mu'min. Dan tidak mungkin yang begini kecuali bagi orang mu'min, Tidak mungkin mendapatkan kebaikan seperti ini kecuali orang mukmin. Fal mu'min tusibuhul masaib wa hiya min salihihi. Maka seorang mukmin ketika mendapatkan musibah-musibah maka musibah itu baik buat dia. Imma annallaha yukaffir biha bisa jadi Allah menghapuskan dosanya dengan itu. Wa imma annallaha yarfa' biha darajatihi atau Allah mengangkat derajatnya. Masya Allah. syahid Sedangkan yang kedua orang yang syahid. وهو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار شهيد adalah orang yang terbunuh dalam perang fi sabilillah memerangi orang-orang kafir yang harbi yuqatil litakuna kalimatallahi hiyal ulya yaitu mereka yang berperang dalam keadaan menghendaki kalimat Allah agar menjadi yang paling tinggi itu yang fisabilillah. Rajulun yuqatil syaja'atan. Rajulun yuqatil lil Wa rajulun yuqatil liyuqal kada wa kada. Ayuhum fisabilillah. Siapa di antara mereka yang dikatakan fisabilillah? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang fisabilillah. Wahada yaghfirullahu lahu kulla syai'in. Orang yang terbunuh syahid akan dimaafkan, diampuni semua kesalahannya dan dosa-dosanya. Illa dain. Kecuali hutang. Illa dain. Kecuali hutang. Lianna dain hakun lil adami karena yang namanya hutang adalah haknya manusia. Kalau haknya Allah, Allah maafkan semuanya. Tetapi ini haknya manusia, maka dia berurusan dengan manusia tersebut. Wa haqqul adami la yasqut illa bi adaihi. Maka haknya manusia tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menunaikannya kepada orang tersebut atau dengan keridoan dan samaha dari orang tersebut. Disinilah beratnya zulmun li ghair. Zulmun li ghairihi. Kezaliman ada tiga. Zulmun lillah, zulmun li ghairihi, dan zulmun li nafsih. Zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meminta ampun kepadanya atau beramal dengan amalan saleh yang menghapusnya terhapus Sedangkan yang oleh nafsi, korbannya adalah dirinya sendiri. Maka ketika dia bersikfar Allah juga diampuni. Tinggal yang satu. Zulmun li ghairihi. Zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diselesaikan dengan manusia tersebut. Kalau manusia yang terbolimi memaafkan, selesai. Kalau manusia yang terdolimi sudah dibikin ribo dengan membayarnya atau dengan memberikan tebusan kepadanya atau dengan memberikan madlamah-madlamahnya selesai. Kalau tidak maka tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah sampai ketika mereka sudah selesai urusannya semuanya tinggal masuk ke dalam jannah, tidak boleh masuk. Kamu belum selesai urusannya dengan si fulan. Belum selesai urusannya dengan si alan. Maka mereka akan menuntut dengan segala macam tuntutan-tuntutan yang pernah dicaci, yang pernah dijatuhkan kehormatannya, yang pernah dizolimi, yang pernah dirampas hartanya dengan zalim, mereka semua akan menuntut. Maka inilah orang yang paling merugi. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pada yaumul qiyamah membawa harta yang banyak. Tetapi qad syatama hadha wa qad daraba hadha wa qad fahala kada wa kada. Atau maqala fil riwayah. Orang ini sudah mencerca yang sana, sudah mendolimi yang sini, sudah memukul yang sana. Maka ketika dia sampai yaumul qiyamah membawa sekian pahala, Tiba-tiba datang mereka menuntut. Dan saat itu tidak ada harta benda. Yang ada amalan. Maka ketika mereka datang menuntut. Diambil dari pahalanya. Diberikan pada mereka. Datang lagi penuntut. Diberikan lagi pahalanya pada mereka. Terus demikian. Sampai ketika habis pahalanya. Ternyata penuntut-penuntut masih datang maka akan diambil dosa para penuntutnya, dikurangi, ditimpahkan pada orang ini. Inilah yang dikatakan al-muflis. Orang yang paling bangkrut yawmal qiyamah. Na'udzubillah min dalik. Ad-dain termasuk urusan manusia. Wa haqqul adami la yasqut illa bi'adaihi lahu. Haknya manusia tidak gugur kecuali harus ditunaikan kepadanya atau dimaafkan. Amma dhunubul lati bainahu wa bainallah fa innallaha yaghfiruha jami'an. Adapun dosa orang yang syahid antara dia dengan Allah maka akan dimaafkan seluruhnya dengan syahidnya dia fi sabilillah. Wa hunaka syuhada' Lakin laisu syuhada ma'raka. Di sana ada pula orang-orang yang disebut sebagai syahid. Tetapi bukan orang yang terbunuh dalam perang. Kalmayyid bitta'un syahid. Seperti orang yang mati karena wabah ta'un. Dia syahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ au عِرْضِهِ au أَهْلِهِ فَهُوَ syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela kehormatannya, membela keluarganya juga syahid. Wal mayyit alladhi yusabu bihadithin mufaji. Demikian pula orang yang terbunuh atau mati karena kejadian-kejadian mendadak seperti terbakar, tenggelam, atau tertimpa reruntuhan juga syahid. Demikian dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan asyuhada'u khamsah. Bahwa para syahid itu ada lima. Al-mat'un yang kena ta'un wal mabtun yang terkena penyakit di perutnya wal ghariq orang yang tenggelam wasahibul hadmi orang yang tertimpa reruntuhan wa syahid fi sabilillah dan yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa taala demikian dalam lafaz Bukhari dalam riwayat lain atau dalam hadis lain dari Jabir Ibn Atik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam asy-syuhada'u sab'ah disebutkan dalam hadis ini tujuh para syuhada selain yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala al-mat'un yang terkena ta'un wal ghariq syahid yang tenggelam syahid wa sahibu janbi syahid dan orang yang terkena penyakit di pinggangnya syahid wal mabtun syahid yang mati karena penyakit di perutnya syahid wal harqu yang mati terbakar syahid walladhi yamutu tahtal hadmi dan yang mati karena tertimpa reruntuhan syahid wal mar'ah tamutu bi jam'i bi jam'in syahid dan wanita yang mati ketika melahirkan syahid apa maknanya kalau syahid disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih man qatala li'i'la'i kalimatillah Orang yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah. Mengapa orang-orang ini yang lima atau yang tujuh tadi dikatakan syahid? Maknanya kata Syekh al Fauzan hafizahullah, yakni lahu ajrus syahid. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Walaysa huwa mithla syahidil ma'arakah fil ahkam. Tapi hukum-hukumnya tidak sama dengan hukum-hukum orang yang terbunuh syahid dalam perang. Tidak sama. Karena ada hukum-hukum seperti tidak dimandikan, dikuburkan dengan pakaiannya yang berdarah ila akhirih. Itu orang yang terbunuh syahid. Karena nanti dibangkitkan dalam keadaan masih dengan pakaian syahidnya dan masih lukanya menganga dan masih mengeluarkan darah warnanya warna darah tapi harumnya seperti misik, bahkan lebih harum lagi. Ini kebanggaan bagi para syuhada. Tapi mereka-mereka yang dikatakan syahid dalam hadis-hadis ini mendapatkan pahala syahid tetapi tidak dihukumi seperti syahid. Maknanya bal yughassal wa yukaffan wa alaih. Artinya tetap dimandikan seperti biasa, tetap dikafani seperti biasa, dan tetap dalam keadaan disolatkan. Adapun syahid dan ma'arakah, adapun yang syahid dalam perang fisabilillah, maka dia tidak dimandikan. Tidak dikafani. Artinya kafannya cukup pakaiannya yang dipakai ketika perang. Allah yang dia terbunuh dalamnya. Wala yusalla alaihi dan tidak disolatkan bahkan. Yudfan bidimaihi. Dikubur dengan darahnya. Demikian dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari. Wa qala rahimahullah berkata Imam Al-Barbahari selanjutnya wal imanu bi anna al atfala idza asabahum syai'un fi darid dunya ya'lamun وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب Kata muallif, wa huwa al-Imam al-Barbahari dan beriman bahwa anak-anak kecil kalau tertimpa sesuatu di dunia ini mereka merasakan sakit. <coughs> Yang demikian karena Bakar anak saudari Abdul Wahid mengatakan tidak merasakan sakit. Wakadab dan dia berdusta. Apa tadi? Hikmah dari musibah <clears throat> yang Allah timpahkan kepada orang beriman. Apa saja hikmahnya? Satu, tamhisan. Dua, takfiran lidunum Tiga, naam. Jadi menaikkan derajat. Atau salah satunya, atau tiga-tiganya sekaligus. Taib, untuk apa kita tahu hikmah ini? Agar jangan kayak Bakar bin Ukhti Abdul Wahid Orang ini menganggap anak kecil tidak merasakan sakit. Masa anak kecil nggak punya dosa ditimpa musibah? Nggak mungkin Allah zalim. Kata si bodoh ini. Masa Allah menimpakan musibah kepada anak kecil? Dia kan nggak punya dosa. Dia kan nggak punya salah. Kenapa ditimpa musibah? Ini adalah kebodohan dia. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya anak-anak kecil kalau ditimpa musibah merasakan sakit. Tetapi yang mendapatkan pahalanya dan mendapatkan kenaikan derajatnya adalah orang tuanya. Sebagaimana kalaupun sampai terkena musibah dan mati, bagaimana mendoakannya? Yusalla alaih wa yad'u liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak kecil yang terbunuh atau anak kecil yang mati. Disolatkan. Dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan mangfirah warahmah. Orang tuanya yang memeliharanya, orang tuanya yang susah karena anaknya yang sakit, orang tuanya yang mengobatinya, orang tuanya yang mendapatkan beban ketika anak itu sakit. Maka ketika mendapatkan keutamaan orang tuanya. Ketika mendapatkan pahala orang tuanya. Ketika orang tuanya sabar menghadapi anak yang sakit. <coughs> Siapa Bakar Ibnu Ukhti Abdul Wahid? Disebutkan dalam footnote-nya kalau cetakannya sama. Bahwa Bakar Ibnu Ukhti Abdul Wahid Ibnu Zaid Al-Basri Az-Zahid disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam dalam Al-Milal wan Nihal bahwa dia termasuk salah satu kelompok Khawarij. Salah satu dari Khawarij. Karena yaqulu fi kulli dhanbin walau saghura. Dia berpendapat setiap dosa sekecil apapun walaupun dusta yang ringan dalam guyon dalam mizah sekalipun maka pelakunya kafir musyrik min ahlin nar. Ini pendapatnya dia. Illa in kana min ahli badar Kecuali kalau ahli badar Maka ketika dia berbuat dosa. Dia kafir musyrik. Tapi min ahli jannah. Ini ucapan dia. Jadi kalau bukan ahli badar Kafir musyrik min ahli nar. Kalau yang berbuat dosanya dari ahli badar Kafir musyrik. Tapi min ahli jannah. Wa kana tilmiduhu Abdullah ibn Isa berkata innal majanin wal atfal katanya orang gila dan anak-anak dan binatang ternak mereka tidak merasakan sakit kalau tertimpa musibah tertimpa penyakit mereka nggak merasakan apa-apa katanya ya. dengan alasan tadi bahwa anak kecil tidak punya salah tidak punya dosa nggak mungkin merasakan sakit Demikian pula binatang ternak, demikian pula orang majnun. Orang majnun gak dihukumi. Bagaimana mungkin merasakan sakit? Alasannya li'annallaha la yaghfiru mithqala darrah Karena Allah tidak akan mendolimi hambanya sebiji darah pun. Dan dinukil oleh Ibnu Qutaibah masalah al-ilam an bakr nafsihi wa min syani'ihi annahu man saraqa habbata khardalin kana mukhalladan fin nari ma'al kafara. Di antara cercaan pada orang ini, Bakr ini, di antara kejelekannya, penyimpangannya, dia berkata siapa yang mencuri sebiji khordal, dia kekal dalam neraka. Sebiji khordal itu kecil sekali. Ma'al kafarah. Maka dia masuk neraka bersama orang kafir katanya. Wabalagh Ibnu Kutayba fi raddi alaih dan Ibnu Kutayba membantah dia dan balagh fi raddi membantahnya dengan keras dalam masalah ini. Tapi kembali kepada pembahasan. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwa anak-anak kecil pun merasakan sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian banyak hikmah. Sekian banyak hikmah. Imma pada anak tersebut sebagai apa yang Allah kehendaki padanya atau sebagai pendidikan baginya atau untuk orang tuanya Allah uji dia agar menaikkan derajatnya menaikkan derajatnya mengampuni dosa-dosa orang tuanya ila akhirih sehingga pasti-pasti ada hikmah di balik itu wahana rajul bukan hanya yukhalifus sunnah bal yukhaliful waqi' Yukhaliful aql wa yukhaliful waqi'. Menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil dan menyelisihi kenyataan. Anak kecil kalau sakit tertawa apa menangis? Ya. Maka hanya orang-orang yang aneh kalau menyatakan anak ini tidak merasakan sakit, dia sedang gembira itu. Eh. Menangis sejadi-jadinya, bahkan manggil-manggil dengan mengatakan sakit mama. Oh enggak, enggak merasakan sakit. Ya. Hada yukhalifu al-waqi' menyelisihi kenyataan yang dihadapinya. Hadil masalah <coughs> dzakaraha disebut oleh Imam Al-Barbahari bisabab karena sebab ada yang berkata indal atfal la ya'lamun. Katanya anak-anak kecil tidak merasakan sakit. Wadhi wadhi dakaraha liyuradda 'alal hadha rajul dan ini disebutkan di sini untuk membantah orang tadi Bakar ibnu Ukhti Abdul Wahid wa hadha rajul yuqalu innahu minal khawarij aidan dan orang ini bukan hanya nyeleneh dalam masalah pendapat tentang anak kecil ini juga mereka atau orang ini khawarij wal khawarij indahum a'jab min hadhil aqwal at-tafihah dan orang-orang khawarij memiliki pendapat yang lebih aneh lagi Jangan dikira kejelekan mereka hanya sebatas takfir, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Masih ada keanehan-keanehan yang menggelikan pendapat mereka, yang sangat aneh. Sampai di antara mereka berkata, saya sendiri tidak yakin bahwa saya ini mukmin. Tokoh Khawarij mengatakan, saya tidak yakin kalau saya ini mukmin. Adakah seseorang yang lebih gila daripada tokoh khawarij ini? Eh. Kamu beriman atau tidak beriman? Saya tidak tahu. Saya tidak yakin kalau saya beriman. Eh. Saking ekstrimnya. Menganggap kafir setiap orang yang berbuat dosa sekecil apapun. Akwal ta'fiha, Ucapan-ucapan yang rendah. Yang gak ada nilainya. Bisa babi jahlihim. Karena sebab bodohnya mereka bisa tapi ta'alumihim karena sok pinternya mereka walidhalika fattiflu idza asabahu syai'un yasih wa yabki wa yastanjid yang demikian bahwa anak kecil ketika ditimpa sesuatu yang menyakitkan yasih menjerit dia yabki menangis يستنجد merintih. وهذا dalil ala أنه يتألم dan itu cukup dalil bahwa anak itu merasa sakit. Ada syai'un musyahadun mahsus. Ini adalah perkara yang nyata terjadi dan terlihat. Lakin hadar rajul indahu afkarun syaddah. Tapi orang ini memang memiliki pemikiran yang nyeleneh.